والحمد لله رب العالمين Asyirul muslimin jamaah masjid saya insyaallah dan demi Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmatnya sehingga karenanya kita dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita salat bergerak berjamaah dan insyaallah sholat isya berjamaah. Bagaimana kebiasaan bahwa antara majelis isya malam hari ini ada kegiatan majelis ta'lim. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ke depan ini kita mampu memanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amal soleh sehingga kita berharap umur ini punya nilai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, insya Allah kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan tentang syahadat. Ya, kalimat syahadat. Yang sudah kita sampaikan dua pekan yang lalu. Ya. Pekan yang kemarin saya berhalangan hadir pekan yang lalu kita telah membahas masalah syahadat. Yang mana syahadat ini hari ini menjadi sesuatu yang dilupakan orang. Bahkan syahadat hari ini paling tinggi hanya berupa ucapan-ucapan atau zikir-zikir di masjid-masjid tanpa mempunyai makna dan pengaruh. Maka saya pertemuan kemarin dan hari ini juga masih akan menyampaikan bagaimana dahsyatnya pengaruh syahadat. Sehingga karenanya karena syahadat itu merubah, ya, sanggup merubah pola hidup manusia. Dari serusak-rusaknya manusia ya, menuju kepada sebaik-baik manusia. Ya. Sementara syahadat hari ini banyak diucapkan dan dikirkan orang bahkan ribuan kali tapi hampir tidak punya pengaruh apa-apa. Dan hari ini yang lebih parah lagi, kalau orang masuk Islam hari ini, dia ke kantor KUA, seorang mu'alaf, dia masuk Islam, bersahadat, selesai eh, bersahadat, dinasihati secukupnya, seala kadarnya, pulang dia dapat jangkau, Dapat hadiah. Sarung, baju pokok, uang. Ya. Kemudian dengan itu dia menjadi mu'alaf seumur hidup. Menjadi mu'alaf, bawa list kemana-mana. Sudah menjadi seorang muslim. Dan seumur hidup. Bawa list kemana-mana. Sementara kalau orang dahulu dari musyrikin menuju Islam bersahadat, dia bukan dapat jangkau. Tapi dia dapat siksaan dia dapat intimidasi. Bahkan berisiko karena syahadat orang itu ketika itu bisa kehilangan nyawanya. Dia bandingkan dengan syahadat yang diucapkan pada hari ini. Ya. Maka dalam pembahasan ke depan ini insya Allah ya kita akan membahas ya, tentang apa itu kalimat syahadat. Apa itu rukun syahadat, syarat syahadat ya atau pembatal sahadat konsekuensi sahadat la ilaha illallah ini yang insya Allah akan eh, kita sama-sama pelajari ya tentang apa itu tuntutan-tuntutan kalimat la ilaha illallah itu ada tuntutan-tuntutannya dan apa pula tuntutan daripada sahadat asyhadu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada tuntutannya jadi kalau kalimat la ilaha illallah kita bahas panjang lebar. Tuntutan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tuntutannya yaitu dia harus mengimani dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, dia harus mengimani dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Kemudian dia harus mentaati apa yang diperintah oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Ma'atakumur rasulu fa'udu wa manahakum anhu pantan. Ya. Apa yang diperintah oleh Rasul, laksanakan perintah itu, kata Allah ini. Dan apa yang dicegah, dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Ya kan? Dan di antara tuntutan kalimat eh, persaksian tentang eh, kerasulan Muhammad, ya, tuntutan lainnya, kita tidak boleh mendahulukan pendapat dan perkataan kita ya, mengalahkan atau melebihi ya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuntutannya dari kalimat persaksian Allah Ashhadu anna Muhammad Rasul. Ya, jadi mengimani, membenarkan, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian kita harus lebih mengedepankan ucapan Rasul, pendapat Rasul daripada ucapan pendapat manusia selain Rasul. Itu tuntutannya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin. Saya membawakan satu ungkapan daripada seorang sahabat. dan al-Aswad, saya sudah sampaikan. Kemarin itu sampai bagaimana pengaruh kalimat la ilaha illallah yang karenanya manusia itu terbagi menjadi dua. Ya. Sehingga manusia ketika itu terpisah antara iman dan kafir. Sampai-sampai istri berpisah dengan suami, anak berpisah dengan orang tua. Ya, contohnya itu Mus'ab bin Umar dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pembahasan kita terakhir kemarin sampai di situ kalau tidak salah. Ya. ya Sa'ad bin Waqqas. Ya, kasus Sa'ad bin Abi Waqqas itu luar biasa. Itu karena ya, karena dalamnya pemahaman la ilaha illallah konsekuensinya seperti itu. Seorang ibu dia harus relakan Mestinya ibu lebih dahsyat dari bapak. Dia harus lebih dibelas kasih. Tapi karena maksud si ibu itu dengan perlakuan yang mogok makan menginginkan si saat ini melepas keislamannya, melepas kalimat tauhid yang telah dilaksanakan, maka saat bertarung. <clears throat> Kalau ibu punya dalam satu riwayat 10 nyawa, tapi dalam riwayat yang lain 100 nyawa. Kalau ibu punya 100 nyawa, ya, kalau dengan Maksud ibu itu mogok makan menginginkan agar anakmu ini keluar daripada keyakinan ini, maka sekali-kali tidak akan aku lakukan. Aku akan tunggu nyawa itu keluar dari mulut ibu satu persatu sampai nyawa terakhir. Maka karena sikap tegasnya taat bin Abi Waqqas ini hanya ibunya mengalah. Ibunya menyerah. Dan karena peristiwa saat bin Abi Waqqas ini Allah menurunkan satu ayat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Ya ini luar biasa. Coba tolong coba. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ini asbabun nuzul ini ayat ini tentang taat Nabi Rasul. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, ya, agar engkau mempersekutukan Allah dengan selainnya tanpa ilmu pengetahuan mereka itu melakukan itu, maka perintahnya maka janganlah diikuti. Jangan ditaati. Jadi orang tua, nah ini pelajaran. Orang tua jika dia memerintahkan perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Tetapi dia masih punya kewajiban yang lain. Wasohib, wasohib di dunia ma'rifah. Pergaulilah keduanya di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Perintahnya yang mungkar itu haram ditaati. Apalagi memerintahkan untuk syirik. <coughs> Tapi hari ini tidak sedikit orang, ya karena belum paham mungkin. kalau saya tidak ikut orang tua, dosa saya. Ya, saya ini mau nikah, ya orang tua saya tidak kan mau nikahkan saya kalau nggak ada band. Tidak ikuti dosa saya. Orang tua saya mau nikahkan saya, tapi harus pakai adat bojo yang kelihatan separuh ininya atau ada Jawa. Kalau saya nggak ikut dosa saya. Ya orang tua saya bagaimana melarang saya ke pengajian, Kalau saya nggak ikuti dosa saya. Nah, maka berdasarkan ayat ini, ya tidak boleh kita mentaati orang tua kalau perintah orang tua itu menyelidiki perintah Allah dan Rasulnya. Jangan diikuti. Ya. Melakukan kesyirikan haram diikuti. Tetapi tetap saja selaku anak kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dunia ini. Ya, mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kan? La ta'atil makhluk fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka berbuat dosa kepada Al-Khaliq kepada Allah. Siapapun makhluknya. Ya, presiden, pemimpin, raja kah, penguasa kan, ya, orang yang paling berkuasa sekalipun kalau dia memerintahkan perintahnya itu menyelisih ya Allah, haram taat. Pecat, pecat lebih baik keluar. Ya kalau saya dari itu pecat, pecat. Kalau Anda mau akidah sudah pecat, pecat keluar. Begitu. Orang sekarang takut. Ini atasan saya ini. Kalau saya nggak laksanakan nanti kondisi saya turun. Kondisi turun. Dia takut nggak makan. Yang resikonya, konsekuensinya menyelisih Allah akhirnya. Nah, ini sudah sirik ini. Ini sudah sirik to'ah. Ini sudah sirik. Dia lebih mentaati manusia dalam rangka berbuat dosa kepada Allah ketimbang taatnya kepada Banyak sekali. Ya. Hanya karena apa? Karena butun, karena perut. Ya, dia, dia lebih baik mentaati manusia dalam rangka menyelisihi Allah. Nauzubillah tadi. Maka kita akan lanjutkan pembahasan ini. Saya mengutip satu kata-kata yang indah daripada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kalimat sahajat. Jadi kata beliau, sahajat itu kalimatun qamat lahun Qamat lahul ardu wassamawat. <clears throat> Kalimat syahadat ini yang dengannya Allah menegakkan langit dan bumi. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Dan dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluknya. Coba lihat kalimat. Kok bisa orang sekarang syahadat Kalimat yang dengannya Allah menciptakan menegakkan langit dan bumi. Dan dengan kalimat itu Allah menciptakan seluruh makhluknya. Wa biha arsalallahu rusulah wa anzala kutubah wa syara'ah syari'atah. Ya. Dan dengan kalimat itu Allah mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya, menetapkan syariatnya. Li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atid dawamin wa qama suku jannati wan nar. Wa qasama khala'iku ila muslimina wal ummah Iya. Wa abrar wa fujjar. Ya. Karena kalimat itu Allah tegakkan timbangan di hari kiamat nanti. Ya. Dan Allah letakkan catatan manusia karena kalimat itu. Ya. Ya. Dan karena kalimat itu pasar surga dan neraka menjadi ada. Dan karena kalimat itu pula manusia makhluk akan terbagi. Ya. Antara yang muslim mukmin dan kafir, antara yang baik dan buruk karena kalimat itu. Ya. Anha wa an hukukihi yakulu su'al wal jawab. Ya. Wa alaiha yuka'u tawab wa iqab. Ya alaiha musibatul kiblah wa usistatul millah. لأجلها جري جري جري جرجت السيوف الجهاد وهي حق الله على العباد. Karena kalimat ini, ya, karena kalimat la ilaha illallah ini nanti, ya, Allah itu menegakkan siksa. Ya Allah memberikan pahala dan siksa. Karena kalimat la ilaha illallah. Karena adanya kalimat la ilaha illallah itu ada nanti penegakan tentang pahala dan siksa. Dan karena kalimat la ilaha illallah ini Allah tegakkan kiblat di atasnya. Dan karena kalimat la ilaha illallah ini milah ini dibangun. Dan karena kalimat la ilaha illallah ini juga pedang-pedang jihad itu terhunus. Wahya wahia alal ibad. Dan ini merupakan hak Allah atas hamba. Coba lihat. Begitu dahsyatnya karena kalimat la ilaha illallah bumi langit menjadi tegak. Allah Rasul diutus. Timbangan ditegakkan. Siksa dan pahala diadakan. Surga neraka ada. Kiblat dibangun di atasnya. Milah ini tegak di atas la ilaha illallah. Sampai pedang jihad itu terhunus karena kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kalimat la ilaha illallah itu berlaku seperti itu? Tidak ada. Ya itu saya katakan tadi, maaf, maaf. Ini nyata ini masuk Islam. Sebuah la ilaha illallah sampai pulang dapat jago. Nggak sholat, nggak itu sudah nggak sholat. Sehingga hari ini maaf-maaf secara syar'i kita sulit bedakan mana muslim mana kafir. Enggak enggak enggak tepat. Ya kalau zaman dulu begitu syahadat sama Rasulullah nyata itu. Dari hina langsung jadi mulia. Ya. ya. Dan konsekuensinya karena lain-lain mereka harus siksa. Nah, kemudian kalimat la ilaha illallah karena kalimat la ilaha illallah karena kalimat tauhid. Jadi Islam itu berdiri di atas kalimat la ilaha illallah karena kalimat tauhid karena din ini Islam berdiri di atas kalimat tauhid ini. Orang yang tadinya bermusuhan kata Mikdad al-Aswad ini. Quraisy itu yang saling membunuh satu dengan yang lain karena diikat dengan kalimat tauhid ini. Jadilah mereka orang yang saling mengasihi. Karena kalimat ini Coba tolong dibuka surat 3 ayat 103 itu. Ya. Wa'tasimu bihabdillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Coba tolong dibaca. artinya saja supaya cepat. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yeah. Tadinya orang musyrikin Quraisy itu terancam kalau katakan. Yeah di jurang, di tepi jurang neraka. Ya, karena nikmat Allah, jadi Islam ini nikmat, maka benar. Ya, kata Nabi ini agung nikmat yakni Islam. Nikmat teragung itu Islam. Maka disebabkan nikmat Allah, menjadilah kalian itu bersaudara. Apa nikmat Allah dalam ayat ini? Kalian menjadi Islam. Jadilah orang yang tadinya berselisih, yang mestinya masuk neraka jadi selamat, jadi bersaudara. Karena apa? Selamat. Ya, karena kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya kita mengetahui. Saya, saya menggambarkan dulu ya betapa besarnya peranan kalimat lain supaya paham. Ya. Supaya paham. Itulah musuhnya la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini pula yang mencerai-beraikan persatuan mencerai-beraikan kecintaan, ya, keterikatan itu tercerai-berai karena kalimat la ilaha illallah. Sehingga yang ada itu nanti keterikatan dan kecintaan hanya karena Allah. Merasa terikat karena Allah, merasa saling cinta karena Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah itu seperti itu. Dia akan memisahkan antara batin. Ya. Bayangkan ya, contoh-contoh dari sahabat banyak sekali ya. Banyak sekali. Karena konsekuensi kalimat itu menuntut harus seperti itu. Sampai-sampai ya. Anak dan bapak saling bunuh. Saya sudah sampaikan kita siapa yang baru itu? Abu Ubaidah Nurjarwo. Ya, sampai turun ayat. Demikian juga karena kalimat lain-lain illallah terpisah dua ini. Dalam perang Ahzab dalam perang Azab, ya, itu didahului dengan perang tanding. Biasanya sebelum perang frontal, itu mesti didahului dengan perang tanding. Ya, perang tanding. Ketika itu Rasulullah memerintahkan yang maju itu dari kubu Islam Ali. Ali. ada beberapa sahabat termasuk Ali. Ali diperintahkan maju. Siapa yang diundang oleh Ali lawan tandingnya? Kata Ali. Ya. Hai Akil, keluar kamu. Siapa Akil? Abangnya Ali. Akil bin Abdul Muttalib. Ya. Akil bin Abdul Talib. Kakaknya Ali yang diundang. Perang tanding. Ya. Apa yang dikatakan keduanya? La tapi akhirnya kalah. Ya, akhir terbunuh oleh akal. Nah, ini konsekuensi kalimat Allah. Yang hari ini konsekuensi seperti itu sudah tidak ada. Yang mengucapkan dan yang, dan yang mengucapkan ini sama saja. Ya, bahkan yang ada cenderung terbalik. Mestinya orang yang berbeda akidah itu kita barok. Ya, kita musuhi. Dan nanti kita akan bahas wala dan barok. Tapi ini terbalik. Orang yang mestinya menurut syahadat itu harus diposisikan sebagai musuh, malah hari ini terbalik. Dijadikan sebagai teman, sebagai wali. Walinya dunia ini siapa? Walinya dunia ini. Negara-negara ini walinya siapa? Siapa walinya negara-negara ini? Eh? PBB. Jadi kalau ada apa-apa dia minta tolong sama PBB. Kalau ada Ustaz Dul, dia tahu apa di kanan PBB, saya nggak tahu. ada apa-apa ke PDB dia. Ya PDB dikuasai Amerika. Ya orang berteriak-teriak tentang Yahudi membantai orang Islam, ya punya konsekuensi Yahudi harus dimusuhi, harus dikucilkan. Amerika bilang nggak bisa, dia punya hampir veto, di veto sudah batal semua. Walaupun yang lain mengatakan disuruh menekan Israel, Amerika bilang nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa. Itu yang dijadikan waris penolongnya yang diikuti. Ya, walinya semua negeri-negeri Islam ini. Ya kecuali beberapa negeri yang hari ini sedang berjuang membela kalimat la ilaha Kecuali beberapa negeri ya. Jadi kalimat la ilaha betul-betul memisahkan dua kubu. Hak batil itu menjadi jelas karena kalimat la ilaha Ini dengan catatan kalau benar dipahami. Tapi kalau tidak dipahami, tidak dipelajari, sama saja yang ucap dengan yang enggak. Oh ini sama saja. Enggak ada bedanya. Dan tidak ada ruhnya. Orang bermusuhan karena ini. Orang pun bercintaan, berkasih-kasihan karena ini. Dan ini sudah dibuktikan oleh generasi terbaik. Ya. Aisyah radhiyallahu anha sampai pernah dia ibunya datang untuk menjenguknya di Madinah. Pintu tidak dibukakan oleh Aisyah. Ibunya yang melahirkan. Dia tidak berani membukakan pintu. Ya. Nama, nama ibu Aisyah itu Siti Khotilah. Tidak berani membukakan pintu sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW. Ibunya. Padahal ibunya ketika itu datang membawa oleh-oleh menjenguk anaknya Aisyah. Dia tidak bukakan pintu. Aisyah bertanya, bagaimana ini? Saya buka apa enggak? Akhirnya turun ayat. Layan yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. al nah, ayat 8. Ya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi memerangi kamu karena agamamu dan tidak membantu orang lain untuk memerangi kamu untuk mengusirmu karena agama. Dengan turun ayat ini Rasulullah mengatakan bukakan pintu. Itu karena apa? Berbeda la ilaha illallah. Ibu dan anak bisa berbeda. Nah, pertanyaan kita, sudahkah kalimat la ilaha illallah ini ditegakkan oleh mayoritas umat Islam? Jawabannya pasti belum. Bahkan di sekolah-sekolah tidak diajarkan. Saya jamin, seribu persen. Periksa rukun sholat, hafal semua. 13 rukun sholat, niat, tahu semua. Ya, Zakat, Tahu apa? Batalnya rukunnya haji, tahu. Puasa tahu. Rukun nikah tahu. ada, tidak tahu. Ada apa? Nah, ini yang harus kita dipikirkan, ada apa? Jadi, ada apa? Ini pertanyaan besar. Karena orang kafir itu tahu kalau ini diajarkan. Kuat mati Islam itu. Pak Islam itu jadi hebat karena ini. Ya sahabat-sahabat itu bisa merontokkan ya, orang-orang musyrik kali karena kalimat ini. Ya. Kata Rasulullah, "Atu'tuni kalimatan wahidan tamlikuna bihal arab wa tajidu bihal ajam." Maukah kamu menjaminkan kepadaku satu kalimat saja? Yang dengan satu kalimat itu kamu bisa menguasai orang-orang Arab dan menaklukkan orang-orang ajam. Apa itu kalimat itu? La ilaha dengan kalimat la ilaha illallah, sahabat-sahabat yang tertindas, teraniaya, dengan la ilaha illallah menjadi gagah, perkasa. Dari tertindas sampai bisa menguasai Parsi dan Roma. Dari para budak yang dihinakan sampai para budak itu menghinakan orang-orang yang mulia ketika itu. Bayangkan seorang panglima Rustum, panglima perangnya Parsi paling dihormati. Satu-satunya panglima yang punya mahkota itu Jenderal Rustum. Dihinakan oleh seorang budak Rubain bin Amir karena apa? Dasarnya kalimat la ilaha illallah tertancap di dalam dadanya. Jadilah dia mulia. Menghinakan orang-orang mulia. Hari ini kita dihinakan oleh orang-orang hina. Kita ini dihinakan oleh orang-orang menghina. Sehingga kita tidak punya lagi izah, tidak lagi punya kemuliaan. Karena apa? Kita tak paham kalimat tauhidnya. Kita tidak mengetahui apa itu la ilaha illallah, apa rukun sahaja. apa pembatal. Maka inilah ya Bapak sekalian perlunya kita sama-sama bisa memahamkan Karena kalimat ini ruhnya Islam. Kalau ini hidup, hiduplah. Tapi kalau sudah ini mati, sudah selamat.